Ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Ada fitnah Al-amwal, harta benda. Ada fitnah al-walad, anak. Ada fitnah al zaujah istri. Ada fitnah dalam bentuk orang lain. Diuji dengan adanya orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di sisinya ada pahala yang begitu besar. Secara umum barakallahu fikum terkait dengan kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan dua bentuk fitnah. Ada fitnatul syarr, ada fitnatul khair. Fitnah dalam bentuk kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, perkara-perkara yang tidak kita suka. Dan yang kedua, fitnah khair, fitnah dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Perkara-perkara yang kita sukai. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un masing-masing jiwa akan merasakan mati dan kami akan senantiasa memberikan bala menguji kalian dengan asyar dengan al khair fitnatan sebagai fitnah dari kami dan kepada kamilah kamu sebarat kembali. tina azzakumullah yang lebih besar lagi daripada itu ialah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang berkaitan dengan agama kita. Dalam rangka dalam rangka tamhis dalam rangka untuk menyaring, menyeleksi siapa di antara kita yang sadiq, yang jujur, siapa pula di antara kita yang kazib, yang dusta keimanannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan setelahnya Alif Lam Mim. Ahasiban nas wa yutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la al-kadhibin Alif lam Apakah umat manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna kami beriman wahum la yuftanun lalu enggak difitnah nggak diberi fitnah. Allah menekaskan dan sungguh kami telah memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh-sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur di antara mereka pada keimanannya dan sungguh-sungguh Allah akan mengetahui Allah Allah mengetahui yang dusta di antara mereka. Ikhwanatina azzakumullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat memberitakan kepada kita pada umat ini akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah besar. Fitnah-fitnah besar terkait dengan agama kita, terkait dengan ujian akidah kita, terkait dengan ujian keimanan kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu arba. Dalam Bukhari Muslim dia memberitakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ala utumin min aqamil Madinah Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki satu utum dari atomnya Madinah. Al-Utum ada yang memaknakan benteng, ada yang memaknakan bukit kecil dari batu tempat yang tinggi. Beliau mengatakan hal tarau nama ara. Apakah kalian wahai para sahabatku melihat apa yang sekarang aku lihat? memberitakan ini la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qadri. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Itu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Fitnah begitu besar, begitu deras seperti hujan yang deras. Semua tempat akan terkena. Semua tempat akan basah dengan hujan. Semua tempat akan terkena fitnah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya Yang artinya hendalah kalian bergegas. Berlomba, beramal soleh. Sebelum datanya fitnah atau mendahului fitnah-fitnah. Seperti serpihan-serpihan potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sore sorenya dia kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Di sini beliau SAW memberitakan akan munculnya yang namanya fitan. Disebutkan dengan bentuk jamak fitan. Banyak fitnahnya. Beliau menyebutkan fitan dengan isim nakirah tanwin, fitanan. Menunjukkan fitnahnya banyak samar. Tidak jelas. Belum mensifati kaqita'il lailil mudlim seperti serpihan-serpihan potongan-potongan malam yang gelap. Artinya sini berganti. Semakin lama semakin hitam, semakin kelam, semakin samar, semakin mencekam, semakin menakutkan. Sebagaimana malam. Semakin lama semakin larut, Semakin lama semakin gelap, semakin lara, semakin lama semakin mencekam. Itu fitnah. Semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin gelap, semakin samar, semakin mencekam. Belum mengatakan lagi pagi hari orang mukmin, sore telah kafir. Atau sebaliknya, sore mukmin, paginya telah kafir menggambarkan betapa banyak orang yang menjadi korban-korban fitnah dan menggambarkan betapa orang ketika itu mudah berubah, mudah menyimpang, mudah sesat di masa fitnah. Bukan semata-mata dari barakalasikum eh, kesolehan menuju kepada kefasikan. Tapi lebih daripada itu dari keimanan menuju kekufuran. Bukan semata-mata dulunya soleh, sekarang fasik. Dulunya sunni, sekarang hizbi. Tapi lebih daripada itu, dulunya muslim, sekarang dia kafir. Dan banyak lagi yang lainnya para klasikum yang menggambarkan betapa besar hitnah-hitnah yang akan melanda umat ini yang akan menimpa kaum muslimin ujian iman bagi mereka semuanya barakallahu fikum. Eh, Ketika muncul sebuah fitnah, muncul sebuah peristiwa, barakallahu ada kalanya perkaranya gamblang, perkaranya waweh. Kita dan juga yang lainnya mudah mengenalinya, mudah mengetahuinya. Ini fitnah. Ini perkara yang jelek. Ini perkara yang menyimpang. Ini perkara yang melanggar syari'i. Ini yang ini perkara yang melanggar sunnah. Perkataan gamblang. Maka kita pun dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah untuk menepisnya, menjauhkan diri daripadanya, membantahnya dan yang lain lain Alhamdulillah selamat dikarenakan perkaranya gampang dan jelas keluar itu. Namun azakumullah sering kalinya, sering kalinya ketika muncul sebuah peristiwa, kejadian, fitnah, sering kalinya di situ ada kesamaran. Gelap, samar, membuat kita bingung. Benar ataukah tidak, hak ataukah tidak, mana yang hak, mana yang batil, mana orang yang hak, mana orang yang batil. Seringkalinya tersamarkan. Maka ikhwanuddin Ketika itu yang kita alami, yang kita hadapi. Pada kita ada kesamaran tentang sebuah fitnah, tentang sebuah peristiwa tentang sebuah kejadian yang menimpa kaum muslimin atau yang bil khusus menimpa harus sudah wal jamaah salafiyin maka di sana para ulama una memberikan rambu-rambu memberikan lentera penerang memberikan yang namanya alamah tanda-tanda untuk membedakan mana yang hak mana yang batil ini kita jadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai acuan untuk selamat dari berbagai macam fitnah, fitnah yang ada yang mendera. Barakallah. Yang pertama, kaum azakumullah. Yang pertama, barakallahu fikum ialah Antum perhatikan yang pertama dari sisi as-sabat wal istiqamah ala sunnati wal haq awit talawun wal inhiraf. Yang pertama. Lihat. Apakah tetap kokoh di atas al-haq, di atas sunnah Tetap istiqomah dengan bimbingan al-haq, bimbingan sunnah. Ataukah terjadi yang namanya pergeseran-pergeseran, penyimpangan-penyimpangan dan perubahan-perubahan warna prinsip ketika muncul fitnah. Ini barakallahu fikum yang pertama. Ketika ikhwanuddina azakumullah yang ada pada kita yang ada pada yang lainnya itu keistiqomahan di atas sunnah di atas al-haq dengan hujah-hujahnya dengan dalil kitab sunnah dengan pemahaman salaf berarti kita selamat dari fitnah berarti yang muncul tadi itu bukan fitnah dikarenakan e, tetap di atas bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Namun Allah ketika yang terjadi sebaliknya. Mulai ada pergeseran manhaj, akidah. Mulai ada barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan, keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan. Mulai ada yang namanya talawun, perubahan warna, jadi penyimpangan di masa-masa fitnah atau ketika menyikapi sebuah fitnah, ketahuilah ini adalah fitnah dan penyimpangan kesesatan. Evaluasi, muhasabah diri kita masing-masing, rubah ha, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan ketahuilah itu adalah fitnah, itu adalah perkara yang namanya bolalah Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda dikeluarkan oleh Abdul Razak as sunani dalam bukunya Al-Musannaf juga Al-Hakim dalam bukunya uh, Al-Mustadrak dengan yang sahih disebutkan bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an pernah masuk menemui Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kata Abu Mas'ud, <clears throat> "Ausina ya Abu Abdullah." <clears throat> Beri kami wasiat wahai Abu Abdullah in Hudzaif uh, eh, ibn Yaman. Ausina ya Abu Abdullah. Berkata Hudzaifah, "Ama ja'aka al-yaqin?" Bukankah telah sampai kepada engkau keyakinan? Kata Jabir Mas'ud, Bala wa Rabbi. Betul demi Rabbku. Tapi mereka wasiat. <clears throat> Qala berkata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Fa inna ad-dhalalata haqqad dhalalati an al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm Ketahuilah bahwasanya kesesatan yang betul-betul kesesatan, bolalah yang sebenarnya ialah engkau menganggap ma'ruf. Engkau menganggap baik ma'ruf pada hari ini. Sesuatu yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Wa antum kiral yauma ma kunta ta'rifu qabla al-yaum. Dan engkau meyakini mungkar pada hari ini. Apa yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Wa iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kamu dari sikap talawun berubah warna ketika ada fitnah. Berubah warna atau penyimpangan ketika ada fitnah. Sebab agama Allah itu cuma satu. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu arba. Dan dia sahih. Beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum ayya'lama asabathul fitnatu amla falyanzur." Apabila salah seorang di antara kamu ingin mengetahui dia tertimpa fitnah ataukah tidak, faliyamur hendaklah dia melihat. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabatul fitnah. Kalau pada hari ini dia memandang halal sesuatu yang sebelumnya dia katakan haram, sungguh dia telah terkena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu. Begitu pula kalau dia sekarang memandang memandang haram yang sebelumnya dia katakan halal, maka sungguh dia telah terkena yang namanya fitnah. Ikhwanumdinazakumullah prinsip sunnah itu tidak akan pernah berubah. Satu. Prinsip Islam tidak akan pernah berubah. Satu. Perkara akidah, perkara manhaj, perkara ibadah, perkara dakwah, adab, akhlak, Muhammad dan juga yang lain-lainnya. Satu. Kokoh, tegar, tidak akan pernah berubah. Lengkap dengan hujahnya ayat hadis, keterangan para ulama salaf dan yang lain. Maka lihat, kalau masih tetap di atas bimbingan yang sama, maka dia selamat dari fitnah. Kalau yang yang muncul tadi, yang baru muncul tadi, perkara yang sama dengan bimbingan yang sama, aral haki wa sunnah, ketahuilah itu adalah perkara yang benar, bukan perkara fitnah. Namun barakallahu ketika adanya perubahan warna, pergeseran, penyimpangan di masa fitnah atau ketika muncul fitnah yang dulu dikatakan ma'ruf, sekarang dikatakan mungkar, dulu dikatakan eh, sekarang dikatakan mungkar, dulu dikatakan ma'ruf, halal jadi haram, haram jadi halal, itulah yang namanya fitnah. Itulah yang namanya fitnah barakallahu cermati baik-baik, evaluasi baik-baik tentang masalah ini. Untuk mengenali fitnah atau bukan, mengenali penyimpangan atau bukan, mengenali kita terkena fitnah atau bukan. Barakallahu itu. Yang kedua, Yang kedua ialah antum lihat dan antum perhatikan dari sisi as-suhbatu wal ulfa Persahabatan, pertemanan dan kecondongan hati. Gitu. Sesuatu yang sifatnya alami tidak mungkin direkayasa. Alami. Yang namanya muslim kecondongan dia kepada muslim. Seorang mukmin condongnya kepada yang mukmin. Seorang sunni condongnya kepada sunni. Seorang kafir dengan yang kafir, Fasek dengan yang Fasek. hizbi dengan yang hizbi. Ahlul fitnah dengan yang serupa, ahlul dengan yang serupa. Itu alami. Tidak mungkin direkayasa, tidak mungkin ditutup-tutupi. Namanya ulfa. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW yang datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa di disebutkan dalam Al-Bukhari juga sebagai dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al arwahu junudun fama فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف yang namanya arwah ruh itu satu pasukan yang saling menyatu yang saling mengenal akan langsung menyatu yang tidak mengenal akan berpisah. Itu namanya ulfa. Maka harus selalu dievaluasi kemana kecondongan hati kita, kemana persahabatan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, kemana kita singgah, Siapa yang menyinggahi kita, yang menziarahi kita, yang menjenguk kita, yang datang kepada kita, yang senang sama kita, yang menyambut kita, yang merespon kita. Lihat. Kalau itu semua orang saleh, ahlu sunnah wa jamaah salafiyin, ma'ruf dengan kebaikannya, Alhamdulillah. Ulfah kita benar. Tapi kalau ternyata berbeda, orang yang dikenal Eh, sebagai orang yang menyimpang atau orang yang dikenal sebagai orang yang suka membawa fitnah ashabul masyakil hati-hati ente juga muskilah ini fitnah terjadi itu alami tidak mungkin bisa direkayasa bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda menggambarkan kalau seandainya di sebuah masjid ada 100 orang. Semuanya mukmin, satu yang munafik. Lalu masuk datang seorang yang munafik. Ya pasti akan langsung mendekat kepada yang munafik tadi. Klok, langsung klop sehati. Juga sebaliknya, kalau di sebuah masjid ada 100 orang, semuanya munafik. Satu yang mukmin. Lalu datang muncul orang yang mukmin masuk masjid. Ya pasti akan langsung datang hingga di orang yang mukmin tadi. Itu alami. Barakallah fikum. Dan ini ya, eh, ikhwanuddin azakumullah dijadikan oleh salafun saleh sebagai kaidah umum membongkar seseorang dan statusnya dia. Ini masih di atas sunnah ataukah sudah jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan fitnah? Dari mana persahabatannya? Dari mana kecondongan hatinya? Dengan siapa dia berdakwah? Kemana dia singgah dalam dakwahnya? Tahun dengan siapa dia dalam perkara dakwah? Siapa yang merespon dakwahnya dia? Siapa yang suka dengan dakwahnya dia? bahwa diriwayatkan dari Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambari juga dari sebagian uh, ulama salaf yang lainnya mereka mengatakan man sataru anna bid'atahu man sataru anna bid'atahu la takfa alaina ulfatuh. Siapa yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya, tidak akan samar atas kami kecondongan hatinya. Ya, sembunyikan supaya jangan ada yang tahu. Kemas manis seakan-akan di atas sunnah, seakan-akan di atas mana salaf. Rapi. Semua akan terbongkar dari ulfahnya. Dari persahabatan dia. Nah, Ternyata Persahabatan dia sekarang bersama dengan Hizbiyun. Bersama dengan al fatanun Al-Fitnah, Al-Masbuhun, Al-Syubah, Ashabul Masyakil. Wah ini fitnah. Ini maftun. Terkena fitnah dia sekarang. Berubah dia sekarang. Walaupun dia mengaku, nah saya salafi, saya sunni. Kadab. Semua terdustakan dengan ulfahnya dia. Yang merespon yang bahagia, yang cita dengan apa yang dia sampaikan. Ternyata bukan harus sunnah. Yang merespon dia, yang senang dengan dia. Ternyata hizbiyun. Atau arul fitan. Atau arul syubah. Atau ashabul masyakil. Ketahuilah, ada fatan. Yang dia bawa adalah fitnah dia telah mengalami perubahan-perubahan penyimpangan barakallahu itu. Enggak mungkin dielakkan. Ada sebagian salaf al mirladi rahimahullah menyatakan yatakatamu ashabul ahwa'i wal bid'ah kulla syai illa suhbata wa ta'aluf. Ashabul ahwa'i wal bid'ah akan berusaha menutup-nutupi segala sesuatu yang ada pada mereka. Itu berkat bisa. Kecuali persahabatan dan kecondongan hati. Barakallahu fikum. Itu ciri khas yang paling gampang. Muncul kehebohan huru hara. Masya Allah kita besar. Cek. Larinya kemana ini? Ini larinya kemana ini? Yang respon siapa, yang gembira siapa, yang suka siapa. Paling gampang. Hmm? Kok bingung ya? Semuanya harus sunnah. Bahkan yang menyampaikan bukan semata-mata halus sunnah. Wah, dikenal dengan da'i sunnah. Dikenal termasuk ulama sunnah, alim sunnah, masyayikh sunnah. Tapi kalau bikin heboh kayak gini, ada apa ini? Tengok aja. Kemana larinya? Kemana kecondongan hatinya? Siapa yang meresponnya? Siapa yang bahagia dengannya? Itu kelihatan. Loh, kok lari dari ahlu sunnah wal jamaah? Malah menjauh dari salafiyin. Menjauh dari doa sunnah, ulama sunnah. Mendekat kemana dia? Lu kok malah mendekat kepada ashabul fitan. Ashabul masyakil. Orang-orang yang dikenal dulu sebagai ashabul fitan sampai sekarang. Wah dia pun dulu mengatakan dia ashabul fitan juga. Loh larinya ke sana. Tidak beres. Ini namanya fitnah. Ini namanya kejelekan. Bukan kebaikan yang dia sampaikan. Tapi penyimpangan yang dia utarakan ripuh huru-hara. Kok ahlu sunnah sedih ya? Kok salafiyin sedih ya? Gak merespon. Ternyata yang menyambut dia hizbiyun, ashabul ahwa'i wal bidah, ashabul masyakil, ashabul fitan. Itu yang suka dengan apa yang dia sampaikan. Hati-hati, ini bukan kebaikan. Ini fitnah, ini penyimpangan. Tahu dari mana? as-suhbatu wal ulfah. Tidak mungkin bisa dia bohong. Semakin lama semakin jauh dari halus sunnah. Semakin lama semakin jauh dari salafiyin. Semakin lama semakin dekat dengan ashabul fitan. Ila akhir. <coughs> Cirinya gampang banget. Gampang gak? Gampang gak? Gampang banget. Al-ulfatu was suhbah. Maka kita pun masing-masing kita pun juga harus evaluasi. Jangan-jangan kita seterkena fitnah. Lihat persahabatan kamu dengan siapa, Kecodongan hati kamu itu kemana, kamu suka singgah kemana, suka bersahabat dengan siapa, siapa yang merespon kamu, yang e, menyupport kamu, lihat. Kalau sunnah, salafiyin, alhamdulillah. Kalau bukan, Balik, balik, balik, balik, balik. Itu penyimpangan. Itu kesesatan. Itu bola Allah. Barakallahu fikum. Yang ke? Yang ketiga. Sampai terang suasananya atau sampai setengah tujuh. Sampai syuruk atau sampai setengah tujuh. Sebelum saya teruskan nih. Hah? setengah tujuh. Di akhir. Yang ke tiga. Yang ketiga barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah al-lisan. Al-lisan. Ketika barakallahu fikum di masa-masa fitnah atau muncul sebuah fitnah atau muncul sebuah peristiwa kejadian yang menghebohkan kita semuanya akan bisa dinilai dari yang namanya alisan ucapan kamu lesan kamu prinsipnya salaf prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah di masa-masa yang seperti itu mereka menasihatkan kepada kaum muslimin, kepada al sunnah salafin berkhusus untuk hifzul lisan. Menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Tidak menyampaikan kecuali kebaikan. Tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. atau diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib Tarhib dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an dia bertanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Kalau beliau mengatakan amsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanak. Tahan oleh kamu lesan kamu ini. Jaga lesan kamu ini. Wal yas yas'aka baituk. Hendalah rumah kamu itu longgar bagi kamu. Artinya banyak di rumah. Jangan keluar terlibat fitnah. Wabki ala khati'atik. Hai dalam kau menangisi kesalahan kamu sendiri. Amsik alaika lisanak. Faham lisan kamu. Dari sini barakallahu fikum diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan innamal fitnatu bil lisan wa bil yad Sesungguhnya yang namanya fitnah itu hanya dengan lesan. Nampak dengan lesan, bukan dengan tangan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah juga menyatakan Yahlikun nasu fi khullatain Fudulul kalam wa fudulul mal umat manusia binasa banyak binasa pada dua perangai. Yang pertama fudulul kalam, ucapan-ucapan yang fuduli yang ada manfaatnya. Apalagi yang ucapan-ucapan yang mungkar, apalagi yang menyimpang. Dan yang kedua fudulul mal, kelebihan harta. Hartanya melimpah. Ini dua perkara yang membuat orang banyak yang menyimpang, banyak yang sesat, banyak yang binasa. Barakallah. Lesan. Baik. <clears throat> Ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum ayyamul fitan di masa-masa fitnah. Mereka menjaga lesan. La yatakallam tidak akan berbicara barakallahu fikum melainkan setelah dicek beberapa hal. Dicek beberapa hal. Yang pertama ialah terkait dengan ucapannya ini. Hakun ambatil. Ucapannya hak atau ucapannya batil. Dicek. Baik. Ucapannya batil. Jangan disampaikan. Atau ucapannya hak. Ayat hadis, kalam ulama, masya Allah dengan hujah. Hak. Barakallahu fikum. Yang kedua yang mereka melihat adalah terkait dari sisi barakallahu fikum efeknya. Ma yatarattabu alaihi efek ucapannya yang dia sampaikan nanti berefek kemaslahatan ataukah madharah. Ini juga diperhatikan sama dia. Ya. Ada kalanya ucapannya benar, kalam hak, ucapan yang benar. Tetapi untuk di tempat itu, dalam kondisi yang seperti itu, efeknya jelek. Maka dia diam. Bukan karena ini ucapan batil, tapi efeknya berbahaya. Maslahatnya kurang. Banyak madaratnya barakallahu itu. Bisa jadi ini ucapan tidak bisa dicerna dengan baik oleh orang yang mendengarnya. Sehingga dia salah paham, bikin fitnah. Atau yang lain-lainnya barakallahu itu. Ketika dipastikan barakallahu fikum sumbernya benar, hak kalamnya benar, hak niatnya juga ikhlas lillahi tabaraka wa taala bukan terkait dengan duniawi ya. dan efeknya positif maslahat baru bicara. Baru bicara. Sehingga barakallahu fikum nampak jelas perbedaan antara seorang sunni, seorang ahlu sunnah yang memiliki etika, yang memiliki adab di masa fitnah dengan para fatanin, ahli fitnah dari lesanya. Bagaimanapun kondisinya, sebenci apapun dia, semarah apapun dia, seorang sunni tetap akan menjaga lisannya. Yang disampaikan perkara, perkara kebaikan itu dia. Ketika dia membantah sekalipun, rudut ilmiah akan dia jaga lesan dia. Ilmiah. Tidak ada para seorang sunni yang namanya sabun wasyatmun caci maki, celaan, hinaan, tidak ada. Ilmiah. Bantah pun juga ilmiah dengan kata-kata yang ilmiah. Bukan caci maki, bukan celaan, bukan hinaan, apalagi kata-kata yang kotor, kata-kata ah, yang nggak beretika, yang rendahan, ucapannya para centeng pasar, ucapannya para preman, ucapannya para orang-orang yang nggak punya ilmu, yang nggak memiliki adab. Tidak bakal muncul demikian dari seorang salafi. Walaupun sedang membantah. Walaupun dia sedang tidak suka dengan si fulan, benci atau yang lain-lainnya, lesan akan terjaga, tetap akan terjaga. Sehingga ketika dia menyatakan sebuah hukum fonis adil sesuai dengan keadaannya, tidak berlebih-lebihan. Itu ciri yang paling gampang. Lihat aja. Namanya lesan itu kadang ngomong, kadang lesan di tangan dia. Menyampaikan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Kelihatan. Lihat bagaimana tutur katanya, bagaimana ucapannya, bagaimana kalimat yang dia gunakan, bagaimana postingan dan segala macam itu kelihatan. Ada sunni ataukah ada fatan itu nampak kelihatan. Paham ya Pak? Jelas gampang. Ya, Ngecirinya gampang. Luar biasa. Katanya menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah, menyampaikan bimbingan ulama usunnah. Nah, kok isinya cuman caci maki, celaan, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan orang pikir jalan, ucapan-ucapan centeng pasar, ucapannya para preman. Wah, ini sih bukan seorang salafi atau fatan. Nah, demikian salafun salih. Barakallahu <clears throat> Tidak ada. Tidak ada sabun, wala syatbun, wala fuhsul kalam, wala bada'ah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi seorang mukmin bukan bukan tukang cela cuci maki bukan tukang laknat bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya bukan pula orang yang kasar ucapan dan perbuatannya nampak dari lesan ah lesan camkan baik-baik itu ciri-ciri yang begitu mudah barakallahu kelasikum dalam menghadapi ragam fitnah fitnahnya ada. Lesanya bagaimana? Barakallahu fikum. <coughs> Yang ke? Yang berapa ini? coba dengan ngantuk kabeh mau setengah tujuh tapi sudah badan diluk-diluk semua ini terantuk-antuk ini ya, apa ini ah, masih ikan diluk gini lagi pada nulis kalau gini-gini terantuk-antuk ngantuk Allah Tuhan ya apa ini Hah? ya apa sudah jangan ngantuk semua kayak gitu Hah? cukup cukup ya Mau tahu sih? Ada yang gede-gede juga tapi ini. Eris apa ya? <clears throat> Minta lagi itu di sini banyak ya kan? Poinnya sangat banyak. Tapi tidak apa-apa. Kalau kamu kepingin lanjut, tidak Poin yang berikutnya. Poin apa ini ya Kita lagi bahas apa sih ini? Poin-poin doa ya. Ini sebuah rambu-rambu, sebuah semacam lentera, sebuah alamah yang disebutkan oleh para ulama ketika ada sebuah fitnah, sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Antum samar hak atau kafatil ini fitnah atau bukan. Maka rambu-rambunya poin-poin. Iya. -poin. Barakallahu fikum. <clears throat> Baik. Yang berikutnya berarti yang ya? Yang keempat. Yang keempat ialah paling penting, yang juga sangat penting, ada mutahazub Kalau dibikin bahasa, lihat. Yang ada itu ittiba' ataukah asofia atau Yang muncul itu adalah sikap ittiba' mengikuti atau yang muncul justru sikap asofiyah fanatisme dan hizbiyah. Ittiba itu yang pertama ittiba alkitab sunnah. Mengikuti bimbingan Quran dan sunnah. Kalau dalil. Semua dengan ilmiah, dalil. Yang kedua, ittiba'us salaf. Mengikuti salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka dengan dalil. Yang ketiga, ittiba'ul ulama. Mengikuti para ulama-ulama muslimin di masa itu. Juga dengan hujah dan dalil. Ini ittiba'. Yang namanya asofiyah wa tahazzub fanatisme dan hizbiyah itu ketika padanya yang pertama ada unsur at-taqlidul a'ma. Taklid buta. Ya, membebek secara buta. Ada unsur padanya asfabiyah, fanatisme kepada seseorang. Seorang kelompok dan semisalnya. Yang ketiga ada unsur al-wala wal bara' ad ya, walak dan baroknya sempit pada si fulan seseorang atau pada sebuah pemahaman atau sebuah kelompok. Barakallahu Dan seringkalinya dikasih yang keempat, seringkalinya padanya ada mukhalafah perkara-perkara menyalahi bimbingan menyalahi sunnah. Kalau ada ini maka dikatakan ini adalah uh, eh, asobiyah wa tahazzub. ya taklid buta, ada fanatisme, al-wala wal yang sempit, seringkalinya pasti ada bukhalah fasyariah pelanggar agama para kuat. Ini Rabu berikutnya. Ketika muncul sebuah fitnah. Di masa-masa fitnah. Sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Begitu menghebohkan, begitu samar, begitu gelap bagi antum. Maka cek ininya. Ini larinya kemana ini? Kalau yang muncul itu ialah mengajarkan kepada kita sikap itiba. Selalu mengajarkan kepada kita sikap itiba, mengikuti dalil. Alkitab wa sunnah. Mengajarkan kepada kita itiba salaf. Mengikuti bimbingan salaf selalu. Intifaul ulama biladillah. Mengikuti para ulama dengan dalil-dalilnya. Tidak ada taklid, tidak ada asofia, tidak ada alwala, barok yang sempit padanya. Maka perkara yang hak, pegangi baik-baik. Tapi sebaliknya para klasikum ketika yang muncul itu ternyata membuat kita menjadi orang yang taklid buta. Pokoknya fulan, pokoknya alan. Dikasih tahu, nih, nih, nih, nih. Dia tadi kan Gak bisa. Ilmunya ilmu pokoknya. Nah, ada fanatisme yang begitu kuat terkait dengan si fulan, terkait, terkait dengan si alan. Barakallahu itu. Ternyata muncul pada kita cinta dan benci yang sempit. Para si fulan, yang sepakat dengan fulan dicintai, dihormati, didekati. Yang nggak suka dengan si fulan langsung disikapi, sikat dan segala macamnya. Ini pertanda fitnah. Ini nggak beres. Itu nampak barakallahu fikum. Pada eh, apa yang muncul, apa yang terjadi di lapangan. Prinsipnya alusunnah semenjak zaman dahulu kala ittiba. itiba dalil. Terkait dengan seseorang dalam menyikapi seseorang tergantung bagaimana kondisinya sesuai dengan dalil. Ketika orang itu dipandang oleh para ulama dan nampak pada uh, keseharian dia, pada manhajnya, pada akidahnya, pada dakwahnya alal haq mengatakan alal haq. Dimuliakan, dihormati karena alal haq. Kalau dia orang yang sebelumnya alim, diambil ilmunya, arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya, alim sunnah. Dengan dalil. Ternyata dalam kondisi yang berikutnya lagi, para ulama memandang, dia telah berubah. Semuanya dengan bimbingan para ulama, itibaul ulama bil bedali, si fulan begini, begini, begini. Dia telah begini, begini, begitu. Berubah, berbeda, lain warna. Eh, pergeseran manhaj dan segala macamnya terjadi. Dan terbukti dengan dalil, dengan bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sudah akan mengatakan, dia telah berubah. Dengan hujah, dia telah berubah. Sejauh mana ternyata sangat jauh. Perubahannya sangat mengerikan terkait dengan perkara manhajia, terkait dengan perkara prinsip. Gimana? Para ulama telah menghukumi dia sebagai orang yang tidak beres. Mundur. Harus sunnah. Nah kemudian tidak bisa dia ini adalah orang yang selama ini mengajari saya ilmu. Oh tidak bisa. Dia adalah guru saya. Oh tidak bisa. Dipegangi di situ. Jadi ada keterangan demikian, demikian. Oh, tidak bisa. Pokoknya orang ini tidak beres. Muncul asofiyah, muncul takut buta, muncul uh, yang namanya uh, al-wala wal sempit. Tandai lagi dengan kata-kata yang sudah mulai nggak terjaga, nggak terkontrol. Barakallahu fikum. Tidak lagi hifdul lisan, mulai muncul caci dan segala macamnya. Muncul yang berikutnya lagi pandang kafir. Ahlu sunnah ala hasabid dalil. Alal ala al Berubah, berubah. Jangan Tidak ada sedikit pun asabiyah fanatisme seseorang. Tidak ada sedikit pun yang namanya taklid buta pada seseorang. Tidak ada yang namanya al-wala wal barak pada seseorang. Semua dengan dalil. Kenapa kok dulu dipakai sekarang tidak? Dulu alal hak, sekarang alal batil. Dulu ulama mengatakan dia masih alul sunnah. Sekarang ulama mengatakan dia alul fitnah. Tinggal. Kita harus sunnah. Dipahami ya? Madu pegami, terus oh nggak bisa, pokoknya dia, pokoknya dia, pokoknya dia, pokoknya dia. Jangan pakai pokoknya. Dalilnya mana? Argumentasinya mana? Keterangannya bagaimana? Hati-hati. Ketika memunculkan yang namanya sebuah uh, eh, asobia taklid, alwal sempit, akan muncul yang namanya tahazzub. Barakallahu fikum. Allah mustaan la haula wala quwwata illa billah. Ittiba' la asabiyah. Ittiba' la taklid a'ma. Ittiba' La al-wala wal bara' ya sempit padanya. Ha? Ittiba' la tahazzub wala hizbiyah. Semua dengan ittiba' ittiba' utama sunnah, ittiba' salaf, ittiba' ulama bil adillah. Semua dengan dalil-dalilnya barakallahu fikum. Naam. Itu merupakan ciri khasnya ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dalil tentang masalah ittiba' sangat banyak sekali. Itu semuanya ma'ruf di kalangan kita semuanya. Dan yang terpenting adalah bagaimana penerapannya di dalam masa-masa yang seperti itu. para Penggabungan dari poin-poin tadi akan membuat semakin nampak, semakin jelas lentera al-haq. Akan semakin nampak cahaya al-haq. Akan semakin nampak lampu-lampu benderang al-haq di depan mata kita. Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa menelusuri jalan dengan baik. Ini al-haq telusuri ini al-batil para fitnah ditinggalkan dan dijauhi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Seraya banyak berdoa kepada Allah Azza wajal Memohon taufik, hidayah kepada Allah Azza wajal Semoga ditunjuki selalu eh, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah Azza wajal Ditunjuki selalu di masa-masa fitnah atau ketika masa fitnah.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 Walhamdulillahi rabbil alamin.